BAB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kami semua bertekad hendak membentuk anak itu menjadi seorang laki-laki gagah yang membela hak-hak dan martabat kaum wanita. Anak itu telah ditakdirkan untuk menjadi milik kami. Karena itu, kau ayahnya dan juga Nyai Kembang Hitam ibunya harus merelakannya menjadi milik kami. Benar-benar iblis. Katakan, katakan sekarang di mana istriku Bulan berada. <laughs> Kasihan sekali. Kasihan sekali. Katakan cepat. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Katanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, Kris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Lanti sebagai Rinjani, Novi sebagai Endah, Elias sebagai Setakeling, Ape Burhan sebagai Camar Sulung, Mucus sebagai Panglima Raung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, maut telah berhadapan dengan Sariti. Setelah tak dapat menahan amukan dua siluman lawannya, empat belas orang pengemis muncul membantunya menahan amukan lawannya. Tetapi belum lagi Sariti dapat meninggalkan lawannya. tiga belas orang pengemis tongkat merah telah tewas semuanya dan kini Thank you. tidak akan bisa lepas dari tangan kami, wanita malang. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Melihat datangnya serangan, Sariti yang telah kehilangan kekuatannya berusaha mengangkat tongkat untuk menahan serangan lawannya. Tetapi belum lagi serangan lawannya tiba, tubuh Sariti telah terjatuh, ambruk ke bumi. Karena itu lawannya segera saja menghentikan serangannya. <laughs> Engkau yang sebenarnya adalah pendekar besar. Ambruk tak berdaya karena melihat kilatan pedangku ini. Oh, siluman ular jahat. Aku aku tidak gentar pada kematian. Ayo, bunuhlah aku. <laughs> Sekarang mampuslah kau. Siapakah sesungguhnya mereka? Aku yakin dua wanita itu mempunyai hubungan dengan kakak anting Wulan istrimu. Oh, benarkah itu Sariti? Aku melihat putramu Kayan beberapa hari yang lalu dikuasai oleh wanita-wanita yang memiliki kepandaian seperti mereka. <laughs> Rupanya kita saat ini berhadapan dengan suami dari Nyai Kemang Hitam. Engkau benar, Injani. Kita akan mendapat hadiah besar dari Mbak Yulatri jika dapat mempersembahkan kepala laki-laki itu. Hmm, jadi benar. Kalian adalah orang-orang jahat yang telah mendidik anakku Kayan hingga ia menjadi liar seperti itu. Benar. Kami semua bertekad hendak membentuk anak itu menjadi seorang laki-laki gagah yang membela hak-hak dan martabat kaum wanita. Anak itu telah ditakdirkan untuk menjadi milik kami. Kau ayahnya dan juga Nyai Kembang Hitam ibunya harus merelakannya menjadi milik kami. Benar-benar iblis. Katakan, katakan sekarang di mana istriku Bulan berada. <laughs> Kasihan sekali. Kasihan sekali. Katakan cepat. Atau aku akan memecahkan dada kalian. Aku Saka Palwaguna. Tidak gentar melihat wujudmu. Mampuslah engkau laki-laki sombong. Ya. Ya. Gila, kepandaiannya dan juga tenaganya luar biasa sekali. Aku akan mencoba melumpuhkannya dengan aji jala sukma Hop! Sukma merupakan aji yang memiliki kekuatan gaib. Tubuh Raden Sakapal Wakuna yang berkelebat, berputar, berpindah-pindah tempat pada mulanya membuat bingung kedua wanita yang merupakan murid dari Lastri. Tetapi beberapa saat berikutnya, mereka pun mulai merasakan keanehan. Tenaganya tiba-tiba dirasakan terikat oleh kekuatan aneh. biasa sekali Adisaka. Aji Jala Sukmanya mampu menguasai kekuatan dua siluman itu. Hei, wujud yang menyeramkan itu perlahan-lahan sirna. Sisik tebal di tubuh wanita itu perlahan-lahan lenyap. Oh. Oh. Celaka adik Enda. Kekuatanku berhasil diloloskan olehnya. melakukannya dengan totokan pada jalan darahnya. Oh, itu kebetulan sekali Kakang Seta datang Sariti. Oh, bagus. Paman Jamar Sulung juga bersamanya. Dinda Sariti. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Dinda? Itu Kanda, wanita yang tadi aku lihat, yang kita lihat, ternyata adalah kelompok dari mereka yang datang ke rumah Paman Jawung. Ah, untung saja Arisaka tiba. Oh, biar kulihat lukamu. Hmm, luka dalam yang cukup parah. Iya. Yeah. Beberapa pukulan melukai bagian dalam dadamu. Dan... Hmm, Juga bagian pinggangku, Kakang. Pundakku. Dan hampir seluruh tubuhku. Ah, ah, Dinda. Biarlah aku kurangi dulu rasa sakitmu itu dengan hawa saktiku. Ateng lagi. Hei, eh, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Siapakah wanita-wanita itu? Uh, ah, mereka uh, ah, yang membunuh orang-orangku? Oh, agaknya memang demikian, Paman Camar Sulung. Ketika aku datang, Sari di tengah diburu wanita itu dalam keadaan luka parah. Sedangkan mereka semua telah terkapar seperti itu. Hmm, kurang ajar. Aku akan memberi hukuman padanya. Ah, wanita kecil. Apakah kesalahan kami dari tongkat merah sehingga kau bertindak kejam seperti ini? Hah? Adik Enda, aku tidak melihat jalan lain. Aku tidak mau mendapat hukuman dari Mbak Yulastri. Uh, aku pun demikian. Uh, marilah, kita tempuh jalan itu. Oh, celaka. Ah, maafkan aku, Raden. Apakah karena kesalahanku hingga ia berbuat nekat seperti itu. Tidak. Tidak, Paman Camar Sulung. Ah, Paman tidak bersalah. Kematian kedua orang wanita itu seakan-akan memutus jalur hubungan untuk menemui istrinya. Karena itu Raden Sakapalwaguna nampak begitu kecewa harapannya yang mulai muncul menjadi lenyap kembali. Kemudian Raden Saka Palwakuna menggeser tubuhnya mendekati kakangnya Keling yang tengah berusaha mengurangi rasa sakit yang diderita oleh istrinya. Beberapa saat kemudian, Bagaimana Dinda Sariti? Rasa sakitnya sudah banyak berkurang, Kanda. Tapi jika aku menggerakkan tubuhku atau anggota badanku, rasa sakit itu kembali menyengat. Ah, jangan khawatir. Dengan ramuan penyembuh luka dalam, kau akan sehat dalam waktu beberapa hari. Oh. Adisaka. Iya. Yeah. Bagaimana keadaan wanita siluman itu? Mereka mereka membunuh diri dengan memutuskan lidah mereka. Oh. Celaka. Sayang sekali. Uh, engkau engkau kehilangan jalur itu, Adisaka. Ah, sudahlah, Dina. Sebaiknya marilah kita kembali saja ke markas. Kau perlu istirahat. Juga juga kau, Adisaka. Marilah. Ah. Adisaka. Iya. Yeah. Kita akan membicarakan masalah putramu dan juga istrimu sambil beristirahat di markas. claro. Jadi kau juga memutuskan untuk pergi juga ke desa Muncang? Iya, Kakang. Tetapi jangan khawatir. Segera secepatnya aku akan kembali lagi kemari. Selamat-lambatnya lusa. Dengan mengendarai si tunggul, aku dapat tiba hanya dalam waktu beberapa saat ke Muncang. Aku permisi, Kakang. Oh ya. Aku harap kau melihat keadaan rumah Paman Jawung. Kau akan dapat dengan mudah menemukannya karena dia adalah satu-satunya saudagar terkaya di wilayah Muncang. Baik, Kakang. Sambil mencari-cari berita tentang mereka, aku akan menyambangi murid Larang itu. Permisi, Kakang Seta. Kasihan sekali, Kanda. Sudahlah, Dinda. Biarlah untuk sementara Adisaka mengurus urusan pribadinya seorang diri. Kita tidak bisa terlalu jauh membantunya. Bukankah engkau sendiri mempunyai urusan yang jauh lebih penting? Ya, Kanda benar. Tapi hubungan yang telah sekian lama Dinda bina dengan Arisaka, adik dari Kakanda Seta, membuat Dinda merasa senasib sepenanggungan. Apalagi jika mengingat nasib dari Adi Wulan. Huh. Tetapi urusan Dinda menyangkut nasib dari ribuan anggota tongkat merah. Ya, Kanda benar. Nyai, Nyai Seriti. Oh, ada apa Paman Camar Sulu? Ah, di luar ada Panglima Rawung Panjulu, penguasa dari kota Rupada ini. Ia datang bersama dengan beberapa orang prajuritnya dan ingin bertemu dengan Nyai. Baiklah, aku akan segera keluar untuk menemuinya. Persilahkan saja beliau masuk, Paman. Ah, Kirabung tidak bersedia untuk masuk, Nyai. Hei, tapi... Ya, katakan saja aku akan menemuinya. Baiknya, ah, baik, Nyai. Saya akan menyampaikannya. Apalagi apa lagi, Kanda Seta? Aku tidak tahu. Kita lihat saja. Bereskanlah pakaian dan rambutmu itu, Dinda Sariti. Baik, Kanda. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. Engkaukah penguasa tongkat merah saat ini, Nyai? Ya, namaku Sariti. Dan ini adalah suamiku, Seta Keling. kami untuk tuanku. Oh, Seta Keling. Tuankah pemimpin dari perguruan Gua Larang? Benar, Tuan Panglima. Apakah sebenarnya maksud kedatangan Tuan kemari? Oh, aku hendak meminta pertanggungan jawab dari Aki Pungkur pimpinan tongkat merah. Tetapi jika beliau saat ini tidak ada dan istrimu sebagai wakilnya, akan aku sampaikan keberatan-keberatanku padanya. Ah, ketahuilah. Aku tidak suka melihat kelompok perguruan tongkat merah yang terlalu banyak di kotaku ini. Walaupun mereka tidak mengganggu, tetapi rakyat di kotaku ini cukup dibuatnya resah dan rasanya tidak sedap untuk dilihat. Dan di samping itu, Aku juga mengkhawatirkan adanya rencana-rencana yang tidak baik yang tengah kalian siapkan. Oh, Paman keterlaluan sekali. Hubungan tongkat merah dengan penguasa kota ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah terjalin demikian baiknya. Juga sampai ke tingkat keraton Sunda pun. Karena itu, aku harap Paman tidak mencurigai kami dan tidak menduga yang tidak-tidak. Ingat, Nyai. Aku adalah penguasa yang sekaligus merupakan pengawal kota ini. Karena aku berkewajiban untuk menghilangkan keresahan penduduk kota yang menjadi tanggung jawabku. Ah, Paman Rawung benar Dinda Sariti. Sebaiknya kita dapat memikirkan jalan keluarnya. Hadirnya sejumlah anggota tongkat merah dari setiap cabang cukup mengganggu ketentraman penduduk kota. Tapi Kanda, apa yang akan kita perbuat? Aku minta kalian mengembalikan suasana kota sebagaimana semula. Aku tidak mau melihat puluhan pengemis yang berkeliaran di setiap lorong jalan di kota ini. Aku harap besok kota ini sudah kembali sebagaimana sedia kala. Permisi. Ya, ya, ya. lagi yang harus aku lakukan? Menjaga hubungan dengan penguasa kota, juga dengan penguasa wilayah ini, Kerajaan Sunda. Ah, lalu, apa yang harus aku lakukan, Kanda? Mengusir mereka untuk kembali lagi? Kanda, mereka diperintahkan datang kemari dengan tanda kekuasaan tokat merah. Ah, aku kira pertemuan itu biarlah berlangsung. Kita membutuhkan kekuatan tongkat merah untuk menghadapi alap kadu gambit, sepasang iblis kembar, dan entah toko macam apakah lainnya yang akan muncul. Untuk itu pertemuan dapat kita alihkan ke luar kota Rupada ini. Di padang rumput sebelah utara kota ini. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! dua, tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. hati tertegun. Ia tidak yakin apakah akan dapat menguasai anggota tongkat merah dari setiap cabang yang telah diperintahkan untuk berkumpul di kota Rupada. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.